wa huruf ke-13 al-atfu wa dan atau wa dan au atau fama ka am atau am la la la la la la la amma ada pun summa kemudian la bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi